matanya Nabi datang kepada Nabi SAW. Dilihat matanya itu Nabi SAW kaget. Kenapa itu? Kenapa Nabi ya Rasulullah? Isbir walakal jannah. Kamu sabar dan dapat surga atau aku doakan supaya sembuh. Akhirnya Pak, dia menjawab begini, ya Rasulullah, aku ini orang yang suka kawin. Kalau seumpama perempuan lihat mataku picek sebelah, siapa yang mau sama aku? Gitu terus apa maunya? mau katanya Nabi SAW. Nah, begitulah li tidak nggak punya tuh apa kata saya dari Nabi kata ada ya Rasulullah kalau begitu doakan biar kembali lagi seperti semula dan aku juga dapat surga itu permintaan yang he hebat daripada seorang bisa sahabat Nabi kata ada akhirnya dikembalikan oleh Nabi dipegang dulu bahkan lebih jelas, lebih terang daripada sebelah yang sebelah kiri itu. Itu Nabi Muhammad. Eh, itu Nabi Muhammad. Nah, semoga kita termasuk yang berjumpa dengannya. Eh, semoga kita termasuk yang membahagiakannya. Semoga kita termasuk yang merindukannya dan dirindukannya insyaallah. Oleh karenanya sekarang akan capek. Untuk Nabi Muhammad nggak ada capek. Untuk Nabi Muhammad biarkan kita kurang tidur. Untuk Nabi Muhammad biarkan kita kurang makan. Untuk Nabi Muhammad semuanya kita laksanakan. Kita korbankan. Untuk apa? Nabi Muhammad. Jangan bangun tidur jam 12 bukan waktunya bangun. Untuk apa? Berkorban demi si rejal itu. untuk ngecas handphone astagfirullah. Itu namanya korban bersetan itu namanya. Di antara kita nggak ada yang semacam itu. Ya. Di antara kita nggak ada yang mau berkorban untuk orang lain, untuk maksiat nggak ada. Tapi yang ada semuanya berkorban untuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi usaha begitu. Tidur untuk Nabi Muhammad, bangun tidur untuk Nabi Muhammad, belajar untuk Nabi Muhammad, semuanya untuk Nabi Muhammad. Biarkan yang kalian paling cinta itu Nabi Muhammad. Dur, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum istri sebagai kunci untuk kita mendapatkan rahmatnya Allah harus lewat Nabi Muhammad. Kalau kita tidak cinta pada Nabi Muhammad, nggak mungkin kita akan dapat cintanya Allah. Nggak mungkin. Kenapa cintanya Allah di bumi ini terkait dengan Nabi Muhammad? Nabi-nabi itu wajib kita itu hormati, kita muliakan. Karena apa? Nabi Muhammad. Baik, surga neraka ada karena apa? Nabi Muhammad. Semua Nabi Muhammad. Kita mulia Bayangkan kita ini orang terakhir, umat terakhir. Tapi subhanallah umat yang paling pertama masuk surga. Berkat siapa? Nabi Muhammad. Nanti yang namanya manusia itu bersop-sop. Semua satu dunia bersop-sop. Umat Nabi Muhammad itu 120 sop. Dua per tiganya akan masuk dalam surga langsung baik dengan syafaat Nabi Muhammad. Moga kita termasuk semacam itu. Nah, coba lihat. Semuanya berkatalah Nabi Muhammad. Heran ya. Kalau ada umatnya nabi-nabi terdahulu, ada yang selamat daripada neraka itu, malaikat heran. Kok bisa ya kamu selamat? Hei umatnya Nabi Nuh, hai umatnya Nabi Ibrahim, hai umatnya Nabi Musa, hai umatnya Nabi Isa, kok bisa ya kamu itu selamat? Heran kalau ada yang selamat dari neraka. Tapi subhanallah kalau Nabi Muhammad beda umatnya. Penjaga neraka itu merasa heran kalau seumpama dia melihat ada umatnya Nabi Muhammad dalam neraka. Kok bisa kamu itu nggak selamat? Kenapa? Karena kebanyakan umat Nabi Muhammad masuk dalam surga semuanya. Bagiannya siapa? Nabi Muhammad ya akramir rusli kunna akramal. Bayangkan coba ya akramir rusli kunna akramal umat dengan kemuliaan seorang nabi, maka kita itu menjadi umat yang paling mulia. Dibandingkan dengan siapapun, kita paling mulia. Berkatnya siapa? Nabi Muhammad. Biarkan kita semuanya terhadap Muhammad. Baik, Yang kita cintai siapa? Orang tua? Enggak. Nabi Muhammad. Yang kita cintai siapa? Suami? Enggak. Nabi Muhammad. Semuanya Nabi Muhammad. Baik. Kenapa? Nabi Muhammad yang cinta pada kita. Yang perhatian kepada kita siapa? Nabi Muhammad. Yang mendoakan kita siapa? Nabi Muhammad. Yang menyelamatkan kita siapa? Nabi Muhammad. Semuanya Nabi Muhammad. Orang tua bisa apa? Orang tua kadang-kadang kita mondok suruh berhenti. Nah, kita disuruh keluar, dibawa keluar maksiat, pada gurunya mengatakan jangan. Nah, itu orang tua yang ada sekarang. Ya Nabi Muhammad. Ya. Dan Nabi Muhammad itu perumpamaannya kepada kita seperti orang yang membakar api um, api unggun. Ketika terbakar api unggun, maka banyakkan binatang-binatang yang melata itu yang serangga-serangga itu yang masuk dalam api kan, mati kan terbakar. Nah, maka serangga-serangga itu adalah kalian kata Setiap datang akan masuk dalam api, aku usir dia, aku usir, aku usir. Fa ana akhizun bihujatikum wa antum tufiduna min yadi. Kalian itu sudah aku pegang bokongnya, jangan terus, itu neraka. Tapi kalian itu berusaha untuk melepaskan diri untuk masuk ke dalam neraka itu. Berkat siapa? Nabi Muhammad Nabi Muhammad yang selalu berdoa untuk kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang pernah meminta memohon ya Allah, jadikan aku ini sebagai wakil pada seluruh umatku ketika engkau hisap kelak. Ya, ada nabi yang lainnya kecuali Nabi Muhammad. Sehingga ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa kau tanya itu? Kenapa kau meminta yang semacam itu, wahai Muhammad? Apa jawab Muhammad? Ya Allah, aku takut ketika mereka itu nanti dihisap, mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan, akhirnya dia malu di depan umat-umat yang lainnya biarkan aku yang malu. Berkat siapa Nabi Muhammad? Eh, Nabi Muhammad bahkan subhanallah. Dia itu menanggung. Jangan umatku yang kelaparan, biarkan aku yang kelaparan. Bagaimana ceritanya? Nabi Muhammad pernah lagi sholat subuh dalam keadaan lemah badannya, lamban gerakannya. Bahkan ketika bergerak itu terdengar suara-suara daripada Nabi. Sahabat Nabi, sahabat-sahabat yang ada di sekitarnya itu merasa heran apa sih yang bunyi daripada Nabi itu. Subhanallah ketika sudah salam Nabi menghadap kepada sahabatnya ditanya oleh sahabat-sahabatnya. Beliau Rasulullah engkau sakit? Betul tidak. Tapi kami melihat gerakanmu sangat lambat. Ditambah lagi ada gerakan-gerakan gesekan-gesekan dalam tubuh kamu. Aku tidak tahu itu dari mana itu sumber. Maka kemudian Nabi Muhammad berdiri? Dikeluarkan dari sarungnya itu ada tiga batu yang mengganjal. Iya aku ganjal perutku karena aku sudah tiga hari tiga malam tidak makan. Berteriak semua sahabatnya. Terus ya Rasulullah kenapa? Fida ka abi wa ummi summa nafsi. Tebusan wahai Nabi, jangan engkau sampai jangan jangan enggak makan, biarkan anakku enggak makan, biarkan orang tuaku enggak makan, biarkan aku sendiri enggak makan, biarkan kau makan ya Rasulullah. Itu semua sahabat Nabi Muhammad." Apa kata Nabi Muhammad? Tidak. Tidak, aku tidak akan jadikan diriku itu beban untuk umatku. Apa katanya Allah? Kalau semua amat diriku ini menjadi beban untuk umatku, biarkan yang semacam ini aku jadikan hadiah daripada Allah untukku dengan harapan tidak ada satu lagi umatku yang nanti suatu waktu sampai tiga hari tiga malam tidak makan biarkan cukup aku yang merasakan itu siapa itu Nabi kita Muhammad eh, dia yang mengatakan, Wallahi, inni la'arhamukum, asyaddu rahmatan min abaikum, wa ummahatikum, wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, aku itu lebih mencintai kalian melebihi daripada cinta orang tua kalian kepada kalian. Ayah kalian kepada kalian, ibu kalian kepada kalian, bahkan lebih daripada cinta kalian sendiri kepada diri kalian. Apa kata beliau? Apakah cuma itu cuma sebuah ucapan, sebuah ungkapan yang tidak ada buktinya? Ada bukti Nabi SAW mengatakan wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu ala maha fi galbi Kalau sopama kalian itu kakinya terkena duri sakit bukan? Demi Allah aku juga merasakan sakitnya. Semua kalau sudah kakinya terkena duri, maka Nabi Muhammad merasakan sakit. Itu Nabi Muhammad. Ada yang merasa seperti itu? Keluarga kita, suami kita, anak kita, saudara kita nggak ada, nggak ada lebih Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang lebih utama oleh karena jangan pedulikan orang lain, jangan pedulikan. Pokoknya Nabi Muhammad nomor satu setelah Allah, Nabi Muhammad. Aku tidak melakukan segala sesuatu kecuali untuk Nabi Muhammad. Aku hidup ingin menggembirakan Nabi Muhammad. Aku bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Aku pakai jilbab ya Allah ini. Nabi Muhammad nyuruh, aku akan laksanakan. Ini saatnya Nabi Muhammad. Aku akan bangga dengan pakaian Islamku. Jangan malu sama mereka-mereka itu yang musuh Nabi Muhammad. Baik. Kita mau mencaci maki orang, kita mau marahi orang jangan. Semuanya itu pertimbangannya adalah Nabi Muhammad. Yang semacam itu nanti akan dicintai oleh Nabi Muhammad. Pasti pasti kenapa? Ruhun Nabi tamlaul kauna kullu. Ruhnya Nabi itu akan memenuhi semua alam semesta. Begitu kita baca salawat Assalamualaikum ya Rasulullah langsung jawab. Eh, buktinya gampang. Coba lihat kita kita kita kita salat. Setiap tahiyat kan ada salam kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan Tapi kita tidak melihat aja. Kalau seumpama Nabi nggak ada di depan kita, kenapa Allah Taala mewajibkan kita untuk mengucapkan salam dengan dengan bentuk sila semacam itu? Berarti apa Nabi ada? Nah, kita cuma nggak lihat. Kenapa nggak lihat? Cintanya itu belum besar. Kita harus cinta Nabi Muhammad. Harus cinta Nabi Muhammad. Jadi ingat, ngapa-ngapain ingat Nabi Muhammad. Dan, dan mau ngapain saja ingat Nabi Muhammad. Ingatnya bagaimana? Ingat sunnahnya, terapkan. Yang paling cinta dari Muhammad adalah yang paling mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Dan, dan kalian semuanya di sini dididik oleh siapa? Nabi Muhammad. Dan kalian sekarang ini berada di mana? Di tempatnya Nabi Muhammad. Pondok di tempatnya Nabi Muhammad. Dan bukan untuk siapa-siapa, bukan milik siapa-siapa tidak. Ajaran yang diajarkan setiap hari, setiap saat di pondok ini ajarannya siapa? Nabi Muhammad. Semuanya Nabi Muhammad. Dan kalian makan rezeki yang kalian makan itu berkatnya siapa? Jadi tidak ada satu kenikmatan pun yang turun dari atas langit sana ke muka bumi ini kecuali pasti pintunya itu adalah Nabi Muhammad. Nah, beruntung yang pernah bermimpi Nabi Muhammad. Beruntung yang pernah mimpi Nabi Muhammad. Nah, jadikan sebuah harapan, sebuah cita-cita. Aku harus mimpi Nabi Muhammad. Gimana caranya? Biarkan di dalam pikiran kita Nabi Muhammad, Nabi Muhammad terus, Muhammad ingat terus. Baca selawat yang banyak. Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad terus. Biar kita jadi orang karena itu. Man ahabba syai'at aktsara min zikrih Eh, barang siapa yang cinta pada seseorang, maka dia itu pasti akan menyebutnya selalu. Dan kita kesandung, ya Rasulullah. Dan kita lupa, ya Rasulullah. Kita mau tidur, kita kaget, ya Rasulullah. Selalu disebut Nabi Muhammad Eh? Jangan kita kalah dengan seorang yang ada di Suriah itu yang dia itu menangis suatu malam dalam keadaan menangis yang istri sampai tetangga itu datang semuanya. Begitu tetangga datang, mereka mengira anaknya meninggal atau suaminya meninggal atau orang tuanya meninggal paling tidak. Eh, ketika ditanya kenapa kau menangis seperti itu? Apa jawaban dia? Aku sudah tiga hari tidak memimpin Nabi Muhammad SAW. <laughs> Artinya apa? Kalau seumpama suamiku meninggal, ah itu kecil. Mungkin suamimu meninggal, enggak kecil itu. Anakmu meninggal kecil ini masalahnya lebih daripada itu. Apa itu masalahnya? Tiga hari, tiga malam aku tidak mimpi Nabi Muhammad SAW. Itulah. perempuan Perempuan dicintai oleh Nabi Muhammad. Eh, Kalau tidak cinta Nabi Muhammad, kalau tidak dekat Nabi Muhammad, tidak berada simbolnya Nabi Muhammad yang diri kita. Aneh nikmat Coba lihat seperti Ustaznya. Ustaz pakai ini. Kenapa? Simbolnya Nabi Muhammad. Eh, pakai tasbih, simbolnya Nabi Muhammad. Dikatakan orang alim, simbolnya Nabi Muhammad. Kita ini hidup berkat Nabi Muhammad orang datang pada ustaz ngasih hadiah karena Nabi Muhammad kita dimuliakan karena Nabi Muhammad dicium tangannya karena Nabi Muhammad semua coba ustaz nggak dilepas imamahnya ustaz pakai celana pendek misalnya ada orang yang mau selamat sama ustaz nah, ada semua karena Nabi Muhammad eh, nah, makanya kita utang budi yang besar kepada Nabi Muhammad sampai-sampai Al Habib Abu Haddad mengatakan innaka lantazia Nabi nabiyyaka ya fata walau kunta sa'iyan alal aini sa'iri. Kalian wahai anak muda tidak bisa dan tidak akan bisa membalas nabimu walaupun kalian itu berjalan di atas kepala, di atas mata, nggak bakal bisa. walaupun kita itu bersujud di atas bara api nggak bakal bisa membalasnya. Nah, jadi paling tidak kita dekatkan diri kepada Muhammad. Mulai sekarang janji, Mem, aku tidak mau melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Aku akan melaksanakan segala hal yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Siap? Nah, nah, itu. Ayo terapkan. Biarkan kita musuh itu setan-setan itu. Yang sekarang sudah nunggu-nunggu kalian Awas ya, masuk kamar aku ganggu lagi. Nah, biarin, kita nggak peduli. Untuk Nabi Muhammad kita berjuang. Untuk Nabi Muhammad kita mujahadah. Untuk Nabi Muhammad kita akan merasakan segala yang pahit, manis, segala yang sengsara, bahagia. Kita rasakan seperti itu. Untuk apa? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang mengatakan, wahai umatku, kalau kalian itu tertimpa dengan musibah, bencana, dengan cobaan yang berat-berat itu, ayo bandingkan dengan musibah, dengan cobaan. Pasti kalian akan dapatkan cobaan kamu itu lebih ringan daripada cobaan. Eh, nah itu Nabi Muhammad yang mengatakan itu. Makanya apa? Kita harus merasakan yang nggak enak jadi enak. Eh, makan tempe seperti makan daging. Eh, makan rawon seperti makan gulai. Tiga tidurnya pakai bantal yang kecil dan tipis ah, seakan-akan empuk di hotel berbintang tujuh dan semuanya kita anggap bahagia dan membahagiakan nggak ada yang sesar nggak ada yang sesar semua bahagia selama engkau yang menentukan ya Allah aku bahagia kenapa Nabi Muhammad berkata begitu Nabi Muhammad yang mengatakan kan ketika Nabi Muhammad berdarah bercat darahnya di mana-mana ketika dilempari waktu dakwah dilempari kita kan enggak kita dakwah dan di, di bukan dilempari, di ditemplei uang. Tapi Nabi Muhammad dilempari. Eh? Padahal kita ini adalah warisnya Nabi Muhammad ini. kita belum menerima yang semacam ini. Gitu. Subhanallah, ketika dilempari berdarah-darah di segala tempat, sampai-sampai Jibril nggak kuat marahnya itu memerintahkan Nabi Muhammad untuk mendoakan mereka dengan tidak baik. Nabi Muhammad menolaknya. Dipaksa lagi, tetap menolaknya. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, kepada Allah Ta'ala malam yakun bika alaiya ghadabun fala ubali yang penting kau ridho kepada aku ya Allah selama kau ridho kepada aku aku tidak peduli walaupun badanku semua hancur aku tidak peduli yang penting kau ridho kepada aku nah begitu pula jangan pedulikan dirimu baik jangan pedulikan orang lain pedulikan Allah Rasulullah Allah Rasulullah bas nggak ada yang lain di dalam hatiku ada Allah dan Rasulullah ada suami nggak ada suami suami siapa dia sampai mewujudkan dalam hati kita? Taib. Orang tua nggak ada di tangan. Kenapa? Mereka cuma sebab. Semua sebab utamanya adalah Allah dan Rasulnya. Walaupun kita harus memuliakan mereka, tapi jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Artinya apa? Orang tua merintahkan kita untuk melanggar perintah Nabi. Baik, maka tetap kita tidak akan mengikuti mereka. Kenapa itu melanggar perintah Nabi Muhammad? Nabi kan lebih saya cintai daripada orang tua saya. Dan itu tidak salah. Kalau kita mengatakan ayah Ibu maaf, kenapa? Saya itu lebih cinta kepada Nabi Muhammad daripada kalian berdua. Tidak ada yang menyalahkan. Kok begitu sih? Kamu lupa tak? Aku yang menyusui kamu. Aku yang mengandung kamu selama 9 bulan. Gak ada seperti itu. Eh, pasti benar. Nah, oleh karenanya ini kesempatan. Ayo besarkan cinta kita pada Muhammad. Tambah sorawannya kepada Muhammad. eh, biarkan kita itu sinergi tindakan kita, niat kita, Semuanya yang berkaitan dengan kita semua dengan Nabi Muhammad dengan harapan pertama kita dibangkitkan dari kubur kita. Begitu kita melek mata kita langsung Nabi Muhammad yang kita jalan. Nah, kita berada di mana? Bersanding dengan Nabi Muhammad. Yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Kemana-kemana kita bersama Nabi Muhammad. Oh nikmat. Akan terasa sengsara dekat kepada Nabi Muhammad. bakal sengsara. Akan terasa panas pada waktu itu. nggak bakal terasa panas. Akan terasa haus pada waktu itu. nggak bakal terasa haus. Kenapa? Kita berada sama sumbernya nikmat Allah, sumbernya rahmat Allah, sumbernya barokah Allah, sumbernya segala hal. Nah itu yang kita cari sekarang. Sabar, sabar, belajar, sabar, dan nanti kalian keluar harus menjadi dai semuanya. Nah, kalian semuanya harus menyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Mulai sekarang jangan dalam pikiran kamu kawin, kawin, kawin, jodoh, jodoh, udah. Nabi Muhammad, anak pengen dapat lidah Nabi Muhammad. Aku gak bakal kawin kecuali kalau sudah menggembirakan Nabi Muhammad. Aku nggak bakal kawin kecuali kalau sudah aku bermimpi Nabi Muhammad. Nah itu, nah, itu baru WWSD. Ya, semoga kalian bisa semacam itu. Semoga kita termasuk di cinta Nabi Muhammad. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk meneraih dan mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Semoga Nabi Muhammad cinta kepada kita, rindu kepada kita, bangga kepada kita, senang kepada kita, gembira kepada kita, dan memberikan mandat kepada kita, memberikan mandat kepada kita. Semoga Nabi Muhammad SAW termasuk mengakui kita sebagai umatnya. Semoga Nabi Muhammad SAW mendampingi kita ketika kita akan melepaskan roh di dunia yang fana ini. Dan semoga kita termasuk yang diberikan pertolongan dan syafaat Nabi Muhammad kelak ketika kita berada di kubur, ketika kita dipanggil dari kubur, ketika kita berada di pada masyar ketika kita berada di mizan, ketika kita berada di atas sirat, dan ketika kita ditentukan untuk neraka ataupun surga semoga di saat itu kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad semoga kita mendapatkan minuman yang nikmat daripada telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sallam Fatihah